KH, Kiai Haji. Dia nggak tahu sebenarnya Balokban Pak Abdul itu masih levelnya KU, Kiai Umroh. Karena belum haji. Ya, jadi nggak boleh menggelar, mendapat gelar KH, hanya KU saja. Kiai Umroh. Nah, karena belum haji.